wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli sabarin syakur wa ayuhal hadirun wal hadiran asbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha jamaah salat maghrib yang berbahagia serta kaum muslimin dan musliman yang mengikuti acara kita ini melalui radio mudah-mudahan ada manfaat baik kepada yang memberikan yang berceramah atau yang Eh, yang ditugaskan untuk menyampaikan kajian eh, yang berada di rumah. Mudah-mudahan kita semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kita kemarin sudah menerangkan tentang pentingnya menjaga agama bahkan lebih khusus lagi pentingnya meluruskan akidah karena meluruskan akidah adalah prinsip utama dari kajian kita tentang hukum Islam jadi dengan demikian akidah itu adalah kunci ibadah kata kunci yang menentukan nilai ibadah juga berkaitan dengan dosa-dosa yang diampuni sebaliknya dengan apanya dengan akidah yang salah maka dipastikan kita tidak mengampuni tidak mendapat ampunan dan yang lebih penting lagi bahwa dengan akidah yang benar kita lebih memastikan bahawa kita benar-benar pada jalan hidayah pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Karena itu pada malam hari ini masalah akidah itu luas sekali, alirannya juga banyak. Bagaimana kita dan masyarakat kita dalam memilih dan mengamalkan sehingga akidah kita benar-benar lurus. Dengan demikian di dalam melakukan berbagai kegiatan kita aman. Aman apa yang telah dikeluarkan tenaga, pikiran, kesungguhan dan sebagainya mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi sebaliknya kalau prosedur cara yang salah maka bukan saja di dunia tidak ada nilai apa-apa, tidak ditulis bahagian amal di akhirat apa yang dilakukan hapus semua. Maka karenanya pada malam hari ini kita coba mengkaji aliran apa atau pengalaman mana jalan mana yang lebih baik. Pengantar pada malam Rabu yang lalu kita telah menyatakan bahwa masyarakat Indonesia khususnya Aceh bahkan lebih khusus Aceh telah meyakini bahwa adalah paham yang kita anut dalam masalah ini adalah paham sunnah wal jamaah. Karena itu, karena kita sudah sangat yakin aliran inilah yang benar dan aniran inilah yang bisa kita aman dalam berbagai situasi. Jamaah yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwa paham ahli sunnah wal jamaah penting dan saya rasa tidak ada orang yang tidak setuju. Hanya saja yang menjadi masalah apakah kita semua sudah mengetahui apa hakikat dari ahli sunnah wal jamaah itu nah, bisa saja kita menghafal namanya tapi dalam pengamalannya belum cocok dengan aliran ini atau kita tidak tahu sama sekali tapi yakin itu benar nah, maka dengan demikian pengajian kita ini secara bertahap kita cobalah mempelajari. Sebagaimana yang pernah kami singgung sebelumnya, kita mengenal sesuatu itu ada definisi, ada takrifnya. Jadi karena takrif itulah yang memperkenalkan apa yang diterangkan. Makanan nat ma'rifatuhu sababal lima ma'rifatul ma'arraf mengenal definisinya, mengenal pengertiannya, bahkan mengenallah hakikat yang akan diterangkan. Jamaah yang berbahagia, ada sesuatu yang lebih penting. Dalam hal kita memilih sesuatu pendapat, maka yang lebih penting, yang utama adalah harus berdasarkan ilmu. Dan disinilah agama melarang kita berpegang sesuatu yang bukan dasar ilmu. La takuma laisa laka bihi ilmun. Jangan kita berpendirian terhadap sesuatu yang kita belum tahu. Tidak ada ilmu. Maka karenanya dalam kaitan dengan paham ahli sunnah wal jamaah ini tentu harus ada dalil Meskipun kalau di Aceh ini sudah ada kanun, kanun pelaksanaan syariat. Kanun pelaksanaan syariat ini telah diterangkan bahawa setiap muslim wajib mengkokohkan akidah ahli sunnah wal jamaah ha, dalam jiwa dan pribadi keluarga dan masyarakat yang disebut dalam pasal nomor enam pelaksanaan syariat Islam dan juga di dalam kanun nomor 11 tahun 2002. Yang di sana menerangkan tentang masalah akidah, ibadah dan syiar Islam. Jamaah yang berbahagia dasar dari ahli sunnah wal jamaah ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat hanya sifatnya umum, tetapi yang lebih khusus masalah ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami dulu di di pesantren di Dayah ini diwajibkan menghafal yang disebutkan dalam eh, Arba'in hadis Arba'in hadis 40 yang di sana menerangkan tentang ini. Yang pertama adalah alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina al-mahdiyyin wa adu bin nawajid. Wajib kepada kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin yang mendapat petunjuk. Wa'adu bin nawajid. Gigitlah dengan gerhammu. Nah, jadi kita disuruh gigit. Mana gigit? Ah, kokohkan. Nah, seperti tujuan dari itu. Jadi hati gigi di sini pegang teguhlah ah, dengan ah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah khulafaur rasyidin yang mereka semuanya ahmahdin artinya yang menerima petunjuk Aswabi ah, ashabi kan nujum manih tadatum ihtadaitum ah, para sahabat adalah orang itu adalah sebagai bintang kalau kita mengikutinya mendapat petunjuk jamaah yang berbahagia Berdasarkan hadis ini jelas kita harus berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan ini adalah suatu jaminan bahwa alirannya sudah benar dan perlu dipertahankan. Adapun di dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang aliran yang perlu dipertahankan karena bisa saja pada zaman sekarang ini banyak kelompok-kelompok, banyak aliran-aliran. Bahkan kalau kita membaca sampai kita tidak tahu apa itu alirannya. Lebih aneh lagi aliran-aliran pada zaman sekarang ini yang sehingga tidak layak lagi disebut aliran Islam tapi memberi nama dengan aliran Islam. Karenanya Rasulullah meringatkan kepada kita Sataf Sataftariku ummati ala salasi wasida'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah ma hiya ya Rasulullah ma ana wa ashabi akan pecahlah umatku kepada 73 golongan semua mereka itu ke neraka kecuali satu orang bertanya pada Rasulullah mana yang satu itu adalah aliran-aliran yang berdasarkan ana yang saya bawa wa ashabi yang dibawa oleh sahabat. Nah, jadi dengan demikian sudah memperkokoh hadis yang pertama tadi. Jadi dengan demikian pertama-tama dapat disimpulkan sesuatu yang sudah ada jaminan aman selamat daripada aliran-aliran sesat kita selalu berpedoman kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu juga melihat apa yang telah dikerjakan oleh para imam para imam para khulafaur rasyidin. Bahkan di dalam hal ini perlu ditambah bukan saja khulafaur rasyidin juga adalah para sahabat. Para sahabat adalah ma'ana wa ashabi nah, jadi apa yang saya wa dan sahabat sementara khulafaur rasyidin adalah bahagian daripada sahabat justru empat orang ini khulafaur rasyidin ini adalah orang yang sudah dijamin untuk masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 10 orang. Karena itu jamaah yang berbahagia dalam kesempatan ini kalau kita melihat dalam kondisi sekarang apakah sudah aman kita dalam paham ini atau memang sudah sangat kita hafal tetapi bagaimana praktek yang sebenarnya karena lazimnya jamaah yang berbahagia kita berbeda pendapat karena tidak tahu Dulunya pernah waktu masa-masa dahulu orang ribut dengan orang naik ke langit. Ya. Maka di warung-warung itu ribut, ada yang berkelahi karena mengatakan bisa naik ke bulan atau tidak. Nah, yang naik ke bulan juga menyampaikan alasannya, yang tidak juga alasannya. Yang sehingga timbullah perselisihan. Tapi kapan selesai? Ketika orang Islam sendiri sudah salat di bulan. Bahkan kalau zaman sekarang sudah ada rencana masyarakat yang ingin mendiami di bulan. Jadi dengan demikian selesai, tidak ada ribut lagi karena sudah ada fakta. Yang justru adalah dari keluarga raja Arab Saudi yang ke sana jadi ke depan kadang-kadang orang sudah merancang mencari kapling di surga. Oh di apa namanya tadi itu di di bulan. Hanya saja kenapa sekarang baru muncul? Karena memang sudah diterangkan oleh Allah bahwa di bulan itu bukan tempat kehidupan manusia. Tidak layak dan sebagainya. Maka mungkin Hal ini tidak ada. Demikian pula orang ribut tentang bumi ini bulat dan tidak bulat. Ya, jadi permasalahannya jawabannya apa? Karena kita tidak memahami kecuali uh, terjemah dari Al-Qur'an allazi khalaqal uh, uh, allazi khalaqas samawati apa dalam ayat yang menerangkan bahwa alladzi ja'alal arda firasha. Allah membuat bumi itu datar. Nah, jadi datar bukan bulat. Nah, maka datarlah. Jadi hakikatnya apa? Kami dulu belajar ilmu falak sama uh, guru kita Tungku Haji Muhammad Ali Arsyad. Pak Ali Arsyad bisan dari apa imam kita di sini itu Pak Jelani jadi beliau menerangkan kami tanya kenapa bulat? Ah kenapa hampar? Itu dalam pandangan kita hampar. Tapi sebenarnya tidak. Tidak dia bulat. Itu adalah berdasarkan Kemudian demikian pula kalau kami belajar dulu di pesantren, ini hal-hal yang memang memberi pengertian kepada kita dunia ini terus berkembang yang harus kita belajar. Di pesantren disebutkan definisi ilmu al ilmu ma'rifatul maklum. Ilmu itu adalah mengenal sesuatu yang maklum. Maka diterjemahkan di sana apa mengenal yang maklum, yang sudah maklum apa mengenal tu apa dikenal di, mengenal lagi disebutkan sya'nuhu ayyu'lama kedudukannya bisa diketahui Jadi posisi kondisinya itu bisa diketahui oleh ilmu. Maka itulah yang disebut dengan ilmu. Orang mengetahui sesuatu yang kedudukan sesuatu ini bisa diketahui. Maka disebut di sana. Ada yang tidak diketahui apa? Matah tasara yang di atas langit, di atas awan, di atas itu kita tidak tahu maka tidak disebut ilmu karena tidak kedudukan. Itu terjemah dari kitab lama seperti itu. Tapi sekarang sudah ditemukan angkasa luar, eh, antarik, antar, antariksa. Jadi ilmu-ilmu berhubungan dengan dunia luar, dunia angkasa. Bahkan ada sejarah Dr. Genhar dari Jerman, dia penyidik angkasa luar, akhirnya dia masuk Islam Kenapa masuk Islam? Karena di angkasa luar itu masih tersimpan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya udara vakum. Dia itu fungsinya ditangkap seperti ada rekaman di sana. Maka dia pulang ke dunia menerangkan kondisi seperti itu, dia akhirnya masuk Islam. Kemudian ada dua berita dia dipecat, bahkan ada yang menyatakan dibunuh. Ini apa artinya? Artinya semuanya harus berdasarkan ilmu. Karenanya semakin banyak ilmu, semakin kita tahu hakikat sesuatu. Semakin kalau tidak, maka semakin banyak pertentangan. Maka disebutlah di dalam suatu kaidah uh, an-nasu um bima jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Jahilu yang jahil. Maka karenanya kalau ribut-ribut sekarang bukan bukan ulama yang ribut. Tapi yang ributnya adalah orang awam. Orang yang tidak cukup ilmu. Seperti kita bisa juga tidak cukup ilmu dan sebagainya. Tapi semakin kita dalami, maka semakin mengenallah ini yang sebenarnya. Nah, jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, salah satu di samping kita memahami hakikat daripada ahli sunnah seperti itu, tapi masih berkembang lagi. Karena pendapatnya banyak. Maka lahirlah pendapat-pendapat yang hana dasar, yang tidak ada dasar. Yang hananya bahasa Inggris ya, hana yang tidak ada dasar. Yang tidak ada dasar apa? Nah, jadi diterjemahlah Ali sunnah wal jamaah halah seperti ini. Bahkan kalau dulu cenderung orang orang ahli sunnah itu yang pakai kain sarung. Karena pra, tradisinya memang demikian. Maka orang tua saya kalau membeli pakaian bukan beli celana, kain sarung. Waktu kecil-kecil karena kuplan itulah terikat dan harus pakai kupiah. Jadi sekarang tidak demikian, orang mengkaji apa mana pakaian. Pakaian menutup aurat. Bagaimana praktek Rasulullah dalam menutup aurat? Itulah yang baik. Apakah kain sarung, bukan kain sarung itu tidak ada masalah. Itu misalnya contoh. Maka dalam kaitan dengan ini jamaah yang berbahagia, kita sudah paham daripada hakikat ahli sunnah wal jamaah. Jadi dengan demikian akan menyampingkan perbedaan-perbedaan. Maka timbullah pendapat sekarang ini banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda dan yang mana yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah maka jawaban yang tepat adalah ahli sunnah wal jamaah itu tidak dalam masalah khilafiyah atau dengan istilah lain masalah khilafiyah bukan ukuran untuk mengukur sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebab semua orang yang berpegang kepada Quran dan hadis, yang berpegang kepada sunnah Nabi, yang berpegang kepada sunnah sahabat, itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana menurut mazhab mazhab mazhab ini mazhab itu ada kunut tidak kunut dan lain itu tidak ada hubungan dengan ahli sunnah wal jamaah itu yang perlu diketahui meskipun kita masing-masing misalnya kita bermazhab ini, adalah membaca kunut misalnya kenapa ini diterangkan karena dalam masyarakat ada yang seperti ini nah, ini bukan ahli sunnah Bahkan yang lebih gawat lagi dituduhlah aliran-aliran yang orang itu juga tidak paham. Jadi sehingga jadilah senjata yang senjata itu tidak bermanfaat. Tidak cocok menurut kajian ilmu. Karenanya jamaah yang berbahagia habis ya. Jemaah bahagia dalam kaitan dengan ini ini terus kita nanti kaji secara bertahap Ah, apalagi ada yang berkembang sekarang, ada masalah salafi, ada masalah lain lagi, ya. Ini banyak. Nah, bahkan di masjid kami itu sudah ditertibkan. Kalau mengajarnya harus ada kitab. Kitabnya yang tabar, yang lazim digunakan oleh orang Aceh supaya tidak lahir perpecahan. Misalnya kalau tafsir Ibnu Kasir, Ibnu Kasir adalah uh, ulama yang terkenal yang diakui dunia tentang tafsirnya. Itu yang diruh. Demikian kalau hadis adalah Bukhari Muslim. Karena itu tidak khilaf. Mereka akan belajar dengan belajar maka tidak bisa menyusup pendapat-pendapat yang tidak diakui. Jadi dengan demikian lebihlah aman. Demikian pula kalau dalam hadis sudah diterangkan seperti itu, jangan dianggap bahwa hadis itu salah. Jadi ini salah satu solusi. Nah, solusi dalam menyikapi perkembangan. Sehubungan dengan ini, banyak cepat sekali waktunya. Ya. Ini ada pertanyaan, kalau dijawab ini enggak. Ini, jadi nanti bisa saja. Nah, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan, jadi pertanyaannya dijawab singkat, Ah, nanti tapi ini kita selesaikan ini dulu berhubungan dengan ini para sahabat telah menerangkan beberapa prinsip beberapa prinsip-prinsip agama Islam dan kita diingatkan juga bahwa Nabi telah meninggalkan dua perkara kalau kita berpegang kepadanya akan amanlah ya, akan tidak pernah sesat selama-lamanya yaitu Quran dan hadis atau ah, dengan istilah ini sunnah Nabi ditambah lagi dengan pengakuan Nabi sendiri adalah para sahabat. Pada masa setelah itu masyarakat bertanya-tanya kanan nasu yas'aluna Rasulullahi an khairin wa kuntu as'aluhu an syarrin mukhafatan ayyudurikuni yaitu masyarakat bertanya, manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Rasulullah apa saja yang menjadi kebaikan? Nah, kemudian saya tidak bertanya tentang kebaikan. Nah, jadi seorang sahabat tidak bertanya tentang kebaikan, tetapi saya bertanya tentang kejahatan. Mukhafatan ayyadur ini. Bisa saja khawatir saya nanti saya jumpai dengan kejahatan itu. Kalau sudah tahu kejahatan itu maka saya sudah menghindar diri darinya. Wa anna fil jahiliyati wa syarrin wa ja'anallahu bihadzal bajalahu ba'da zalikal khair wa hal ba'da zalika bisyarrin kemudian kami dulu masa jahiliyah wasyarrin bersama kejahatan-kejahatan. Ah, Fajana maka Allah telah mendatangkan kepada kami bihazal khair ya, ini karena tulisan saya bihazal khairi dengan kebaikan dengan hidayah dari Rasulullah SAW maka yang ditanyakan apakah fahal ba'da zalika bisyarrin setelah datang kebaikan yang dibawakan petunjuk oleh Nabi, apakah akan datang lagi kejahatan? Fala, Nabi menjawab, ya. Wa fihi dakhanun. Qultu ma dakhnuhu. Qala al-qawmu yasta, yastafnuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu wa tangkiru. Maka Nabi menjawab, ya. Akan datang Bukan saja setelah ini sudah selesai kata Rasulullah, tapi akan datang masa dahanon. Dahanon itu kalau duhun, dahan itu asap, ya. Dahin itu merokok, ya. Dahin perokok. Nah, dahkan ini bermakna adalah balau, kalau istilah sekarang kacau, sama sama tidak pasti. Itu ada masa-masa yang tidak pasti. Jadi manusia dalam suasana bala, ah, balau bahasa Indonesia ya. Galau. Ha, inilah. Ah, seperti bukan orang Indonesia anda tahu ya. Ha, galau. Ha, apa? Apa itu galau? Apa itu dahan itu? Ha, berasap panas. Suasana panas. Ya. bisa saja asap itu kan dari api ada panas jadi suasananya tidak menentu dan panas mereka yastasnuna bighairi sunnati pada masa itu orang tidak lagi ingat berpegang kepada sunnahku akan ada masa yang kita tidak ingat lagi apa sunnah ya itu apa dipertahankan sunnah wayahduna bighairi hadi dan juga ini sudah diterangkan bagaimana jalan hidayah tapi jalan hidayah itu tidak diterima lagi takrifu wa tangkiru sebahagian menerima dan sebahagian menolak itulah masanya apakah sekarang atau yang akan datang tapi yang jelas ada masa-masa orang tidak peduli lagi kepada sunnah Nabi maka Nabi mengingatkan kepada kita badal Islamu ghariban sayaudu ghariban kama Islam itu datang pelan-pelan sedikit-sedikit seperti orang asing masuk satu orang tambah satu orang kemudian sayaudu akan hilang sedikit-sedikit juga fatuba lil ghuraba maka bahagialah kepada ghuraba orang asing itu orang aneh maka pada masa tertentu maka orang yang mengamalkan sunnah Nabi orang aneh disebut. Nah, orang aneh apa artinya? Ah, masih terikat dengan budaya-budaya lama. Ini sedang sekedangkan zaman sekarang zaman modern. Ah, bahkan di Turki itu diganti karena sangat modern. Azan tidak boleh lagi dengan bahasa Arab dan sebagainya. maka diterjemahkan sendiri masing-masing. Maka ditanya, apakah setelah itu ada kejahatan, setelah kejahatan itu ada lagi kejahatan baru? Rasulullah menjawab ada, du'atun ila ala abu wabi jahannam. Bahkan ada masa yang masa orang diajak ke neraka jahannam. Man ajabu ilaiha faqadafuhu maka orang yang menerima jelas dia akan dicampakkan ke neraka fakultu ya Rasulullah saya bertanya pada Rasulullah sifhum lana ceritakanlah sifat-sifat mereka ciri-ciri mereka Salah naam ya boleh Hum min jildatina pada masa itu juga orang yang seperti orang dari kulit kita juga, jildadina dari kalangan kita juga, dari orang Islam juga. Wayatakallamu bi alsinatihim dan berbicara juga dengan bahasa Arab yang pasti nah, bahasa kita bahasa agama fasih dan sebagainya. Nah, tetapi mereka itu bukan mengajak kepada kebaikan, tapi mengajak kepada kepentingannya jadi sunnah itu ditinggalkan, tapi yang lebih penting adalah apa yang perlu diraih dan sebagainya. Jadi kalau orang dagang mungkin sunnah itu ditinggalkan kalau bertentangan dengan uh, tradisi yang bisa mengurangi keuntungan dan sebagainya. Misalnya contoh. Fama muruni apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah kepada kami in adrakani zalik bila saya menemukannya menjumpai dengan saya tentang itu bagaimana talzamu jamaatal muslimin ikatkanlah diri dengan persatuan dengan kelompok orang muslim muslim di sini maksudnya orang-orang yang benar beriman nah, jadi bukan organisasi Islam kelompok maka bergabunglah dengan organisasi Islam. Bukan itu saja, tetapi yang lebih penting adalah dengan orang-orang yang beriman. Fa'ilam takun jamaatun wala imamun Masa itu tidak ada lagi kelompok-kelompok yang benar Tidak ada jamaah-jamaah muslim yang baik Dan tidak ada pemimpin yang bisa diikuti Bagaimana? Fa'tazil zalikal farqa kullah Maka asingkan dirimu Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walau kamu harus menggigit akar kayu. Nah, kita harus menggigit akar kayu. Apa arti kayu? Mengasing diri. Dikucilkan di tengah masyarakat. Makanan kita tidak bisa dapat lagi dan macam-macam. Hatta yudrikal maut. Sehingga engkau meninggal. Apakah ini sudah sampai? Tentu saya rasa belum. Tapi inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW betapa pentingnya mengikuti jalan-jalan yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Maka membahas masalah ini tentu kita berkesimpulan apa kesimpulannya ah, bahwa mempertahankan akidah yang benar berat dengan berbagai tantangan-tantangan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan pada akhir zaman mempertahankan akidah yang benar sama dengan memegang bara api. Bara api bagaimana kita pegang? Akhirnya kita lepaskan saja bara api disuruh pegang, lepaskan saja. Jadi cenderung juga akhir masa zaman itu orang tidak mau terikat lagi dengan nilai-nilai kebenaran. Yang penting bahwa dia menikmati hidup dengan bermacam tantangan. Maka inilah awal daripada kajian kita nah, dan nanti akan dilanjutkan hubungan dengan fikih. Kesimpulan pada malam hari ini, ahli sunnah wal jamaah tidak ada hubungan dengan khilafiyah, tidak ada hubungan dengan mazhab, dan tidak ada seorang pun yang berpendapat ada hubungan. Dan siapa yang mengimpikan itu semua orang jadi dengan demikian kalau Abu Somad itulah yang menyebutkan pernah saya mendengar Abdul Sama itu apa katanya semua orang Islam itu adalah ilmu sunnah wal jamaah di Indonesia kecuali kecuali orang-orang yang memang telah membiarkan sunnah Nabi di satu sisi dan tidak berpedoman lagi kepada nilai-nilai agama. Jadi dengan demikian apa katanya? Tidak ada perpecahan di antara Islam. Tidak ada perpecahan. Maka perpecahan mana? Karena masing-masing tidak lagi komit dengan nilai-nilai sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Nanti baru besok kita terangkan apa tantangannya. Ini enak disampaikan, tetapi dalam praktek dalam masyarakat macam-macam orang yang fanatik dengan ahli sunnah wal jamaah, maka dianggap ahli sunnah wal jamaah dia aja. Yang lain bukan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan yang lebih kasar lagi saling mengkafirkan. Itu tidak cocok. Itu sudah menyimpang dengan nilai-nilai dasar. Tidak boleh. Nah, maka ini ada, lebih-lebih ada kelompok. Saya sudah membaca beberapa aliran-aliran di Indonesia kegiatan di Indonesia ini bukan membaca karena saya mau pilih satu, bukan. Apa yang jadi masalah tentang persatuan Islam? Satu di antaranya adalah kita tidak damai. Mudah sesama sendiri saling bermusuhan bahkan rela mengkafirkan orang lain. Nah inilah yang dilarang dan mudah-mudahan menjadi Ah, manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Itu diantaranya marilah beramal secara benar dengan bahasa sekarang itu disebut membiasakan yang benar. Bukan membenarkan yang yang sudah biasa ditinjau kembali apakah benar atau tidak. Itu kesimpulan dari pengajian kita mudah-mudahan ada manfaat. Nah, kita lanjutkan pada yang akan datang. Ini ada pertanyaan mengenai waris ini. ini waris. Nah, jadi nanti akan kita jawab secara singkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.